PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Minggir, Bibi. Karma Pala sudah membunuh ibuku. Tapi sedikit pun anak itu tidak menyatakan penyesalannya. Aku, aku harus mengajar anak itu. Jika perlu, sampai mati. Minggir. Biar aku yang akan mempertanggungjawabkan semua ini pada ayahandanya penguasa Pasundan ini. Minggir bibi. Hup. babi buduk, setan sudra, bunuh kau pangeran melarat. Kau keterlaluan sekali, Raden. Maafkan aku. Lepaskan aku, Bibi saridi Lepaskan. Eh. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Eh, mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol. obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru tersedia juga Prokol sirup obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. dengan muridku itu? Siapakah kau, Kek? Kenapa kau membiarkan saja Raden Purbaya bersikap seperti ini? Hmm, bocah kurang ajar. Berani kau mengajar adat padaku. Lepaskan! Oh. Ah, benakku. Benakku tiba-tiba menjadi lemah. Selang-selang terasa hancur. Oh, apakah kakek itu yang telah melakukannya? Huh. Eh, kubunuh kau, Karmapala! Cukup! Cukup, Purbaya! Lanjutkan tugasmu dulu. Tidak, tidak guru. Aku harus membunuh Karma Pala. Dia sudah membunuh ibuku. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop dengan intro stop, mules diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop Intro stop pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop trap Makanya, makan dimakan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Reset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Sepasang, Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tesar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-53 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Hulan, Rio sebagai Raden Purbaya, Januar sebagai Raden Karmapala, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pengantar cerita Lukman Tambusi. Selamat menikmati. Anda sedang Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menerima petunjuk jurus-jurus serangan yang merupakan gabungan antara kincir metu dan inti semadi Dewa Gila. Mamang Kuraya juga memberikan sebagian tenaga murni, hasil latihan puluhan tahun untuk mendukung gerak dari serangan-serangan ilmu itu. Dan pada kesempatan itu juga, Raden Purbaya minta agar kakeknya mau memberikan obat untuk jerangkong hidup gurunya. sekarang kau hidup. Ayo bangunlah. Aku sudah siap. Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu. <laughs> Ayolah. Tunjukkanlah semua ilmu kebanggaanmu itu. Akan aku pecahkan. Dan dalam waktu tidak lebih dari setengah harian, anak itu akan segera tampil untuk memperagakan pemecahannya berikut serangannya dariku. Jerangkong sombong, Kau lihat dulu yang akan dimainkan bocah muridmu ini. Hmm? Ayo, Purbaya, tunjukkanlah seranganku pada gurumu itu. Ah, baiklah, Kek. Hup, hai, hup, hea, hea. Ya, pukul leher. Iya, iya, putar, sapu kaki. Iya. Ah, lompat. Ah, pukul kiri. Ya, pukul kanan. Iya, ya, pinggang, pinggang. Ya, dada. Nah, jatuh. Ah, Sabet kaki. Iya, putar kaki lagi. Iya, kaki lagi. Kaki lagi. Iya, bagus, bagus. Leher, leher, leher. Hop, Lompat, lompat. <laughs> <laughs> bagus, bagus. <laughs> Kau lihat, kau lihat bocah. Gurumu itu sudah terkapar dengan seranganku tadi. Ah, setan belang. Kau mempergunakan jurus apa, Kuraya? Itu adalah salah satu jurus andalanku. Jurus pemukul jerangkong. Ah, oh, oh, akui jurusmu memang hebat, Kuraya. Tapi aku belum dapat kau jatuhkan dengan jurusmu tadi itu. Kemarilah bocah. Baiklah, guru. Beberapa saat kemudian jerangkong hidup sudah berada di balik batu tempat persembunyiannya. Dan dengan sekali sambar, urat utama pada lengan Purbaya sudah berada dalam cekalan jerangkong hidup. Ada apa, Guru? terang jurus apa yang diberikannya padamu itu? Dan dari mana kau memiliki tenaga hebat seperti tadi? Aduh, aduh, lepaskan dulu pegangan guru. Ayo, katakan atau kupijat hilang nyawamu. Saya, saya tidak tahu jurus apa, tapi dasarnya dari gerak saya tadi adalah jurus kincir metu dasar dan kemudian diberikan beberapa gerak perubahan. Dan tenaga yang saya miliki sepenuhnya adalah pemberian dari kakek. Hmm. Lalu kuda-kudamu itu tadi? Uh, uh, itu pun salah satu perubahan yang diberikan oleh kakek. Ah, iya, baiklah. Aku percaya pada keteranganmu itu. Percayalah, guru. Kakek tidak mungkin menustai guru lagi. Ini obat dari kakek untuk luka dalam guru. Hmm. mana? Serahkan padaku. Hmm. Tapi apa maksud si setan licik itu memberikan obat ini kepadaku? Kakek memberikannya pada guru dengan sukarela dan niat yang baik. Janganlah guru mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Teranlah obat itu, dan guru akan segera sembuh dari luka dalam yang guru derita. Oh, baiklah, baiklah. Beristirahatlah. Oh. Guru sebaiknya memulihkan tenaga dulu, hmm. baru memberikan petunjuk lagi pada saya. <laughs> Tidak perlu, bocah. Obat ini adalah obat mujarab dari pendeta sakti Sanata Dharma. Obat ini dapat bekerja sendiri dengan baik. Ayolah, mari kuberikan petunjuk untuk mengalahkan jurus serangan tadi. Ah, kau lihatlah batu ini, bocah. Perhatikanlah baik-baik. Aku akan melemparkan ke atas dan memukulnya. Lihat bocah. Hiya! Hei, kau lihat. Apa yang terjadi bocah? Batu tadi pecah akibat pukulan guru. Hmm. Dan sekarang, lihatlah kain kecil ini. Hmm. Perhatikanlah. Robekkan kain kecil bajumu ini. Akan kulempar ke udara. Dan aku pukul seperti halnya batu tadi. Hop. Perhatikanlah eh, bocah. Hiya! Ah, ada apa, Guru? Hmm. Terlalu cepat aku mengerahkan tenaga. Oh. Memang seharusnya aku beristirahat beberapa saat untuk membiarkan obat mujarab tadi bekerja. Sudahlah, guru duduk sajalah dulu. Biar nanti lewat tengah hari baru memberikan petunjuk lagi. Oh, tidak apa-apa, bocah. Tidak apa-apa. Ah, nah, apa kau saksikan pukulanku yang kedua? Ya, ya guru, saya memperhatikan sepenuhnya. Lalu, apa yang terjadi dengan sobekan kain kecil yang kupukul tadi? Sobekan kain kecil itu tidak hancur sebagaimana batu tadi, tapi terpental jauh ke sana. Nah, coba kau ambil kain kecil itu. Baik, Guru. Ini dia kainnya, Guru. Kau lihatlah. Sedikit pun tidak rusak kain ini. Kenapa bisa demikian? Dapatkah kau menjawabnya? Eh, bocah. Karena kain ini sangat ringan. Jadi, untuk mengatasi serangan yang baru saja kau tunjukkan tadi, kau harus memiliki kelenturan tubuh maupun kelincahan gerak. Kembali kini giliran si tokoh Mahaganas Jerangkong hidup memberikan pengarahan pemecahan gerak dari serangan Mamang Kuraya tadi. Dengan jurus-jurus luar biasa yang kau perlihatkan tadi, hampir tidak mungkin lagi dielakkan oleh seseorang. Akan tetapi, jika kau memiliki kelenturan tubuh sebagaimana kain tadi, tubuhmu justru akan bereaksi mengikuti angin pukulan lawan. Dan seluruh serangan tadi akan menjadi sia-sia. Tapi, bagaimana dengan gerak penutup serangan saya yang melakukan gerak menggunting? Nah, untuk serangan itu, Inilah penangkalnya. Apa itu guru? Kenapa benda kecil itu guru katakan sebagai gerak penangkalnya? Untuk menghadapi serangan menggunting itu. Karena serangan-serangan sebelumnya sudah mempersulit gerakanku. Maka satu-satunya jalan adalah melemparkan ini ke arah lawan. Kenapa harus melemparkan ini pada lawan? Dengan melemparkan senjata ini, akan terjadi dua kemungkinan. Satu, lawanmu akan meneruskan serangannya dan akhirnya sama-sama terluka. Atau lawan menarik kembali serangannya untuk mengelakkan senjata ini. Jadi, keadaan dapat dikatakan sama, seimbang. Nah, ini, peganglah benda ini. Dan ingat, sebelum kau melemparkan benda ini, tekanlah tombol ini dengan tanganmu. Lalu, apa yang akan terjadi, Guru? Benda ini juga akan menimbulkan suara bising yang akan mengacaukan konsentrasi lawanmu. Nah, peganglah. Baiklah. Nah, sekarang marilah kita mulai mencoba untuk melatihnya. Demikianlah, dengan cukup telaten, Jerangkong hidup memberikan beberapa gerak pemecahan pada Raden Purbaya dan kemudian melengkapi dengan beberapa jurus serangannya. Sampai akhirnya sebelum tengah hari, Raden Purbaya sudah menguasai jurus pemecahan dan serangan balasan dari Jerangkong hidup. Ya, ya. Hei, Hei, cukup. Cukup berbahaya. Sekarang kita tunjukkan serangan dan pemecahan yang kuberikan pada Mamang Kuraya kakekmu itu. Hei, Kuraya, ayo keluarlah. Aku sudah siap. Mana Mana kulihat pemecahanmu itu? Apa kau sungguh-sungguh atau hanya bicara semaumu saja? Ha? <laughs> Ayo, lakukanlah muridku yang baik. Ya, ya, ya, Ketika sedang asiknya, Raden Purbaya memperagakan jurus pemecahan dari jerangkong hidup. Tiba-tiba, telinga jerangkong hidup dan Mamang Kuraya mendengar langkah beberapa orang yang menuju ke arah di mana mereka berkumpul. Stop! Stop, Purbaya! Ada apa, Guru? Hmm. Ada beberapa orang yang sedang menuju ke tempat kita. Biar aku akan membereskannya dulu. Jangan, jangan, Guru. Jangan sembarangan membunuh orang. Hmm. kau pun akan kuajarkan bagaimana caranya membunuh orang, bocah. Bagaimana cara membunuh orang tanpa ketakutan seperti anak tikus? Ah, ternyata orang itu lagi. Oh, Bibi Mulan, Bibi Sariti, Wanita cantik, apakah kau memang sengaja mencari mati hingga datang kembali ke tempat ini? Setan, aku tidak pergi ke Kalijaga. Aku harus tiba secepatnya. Aku tidak peduli siapapun di hadapanku. <laughs> iya, iya. Kau memang harus mati. Jangan, Guru. Jangan sakiti bibi Wulan. Hmm. Kau benar-benar murid tidak tahu diri, bocah. Kau selalu menghalang-halangi tindakanku. Heh, orang tua, siapakah kau sebenarnya? Kami mengenal baik Raden Purbaya yang menjadi muridmu itu. Kami hendak pergi ke Kali Cagak. Dan lagi, kawanku ini dalam keadaan sakit. Jadi kami tidak mungkin akan mengganggumu. Kenapa kalian jadi marah dan ingin membunuh kami? Hmm, setan alas. Benar-benar sial aku hari ini. Ada seorang anak bau kencur yang berani panjang lebar berkhotbah di hadapanku. Hup. Jangan, Guru! Guru boleh membunuh saya dulu sebelum membunuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang baik pada saya. Hei, Urbaya, kau benar-benar manusia tidak tahu diri. Karena kau, aku jadi dibuat bulan-bulanan oleh banyak orang. Kesialanmu benar-benar telah kau tularkan padaku. Hmm, aku benar-benar menyesal telah berkawan denganmu. Pergilah cepat dari sini, Raden. Atau diamlah kau di sana. Jangan membuat aku menjadi muak dan bangkit dendamku padamu. Eh, anak setan, aku tidak tahu menau tentang kematian ibumu. Anak manja, tidak tahu diri. Hup, hea, hea. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau sakit kepala, Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Prokol. Produksi Kalbe Farma. Pangeran miskin, pangeran melarat. Kau kini bukan lagi kasta kesatria. Kau adalah sudah manusia hina yang melarat. Kau bunuh kau pangeran hina. Ya! Eh, eh, eh, ya! Raden Karmapala yang telah mendapat tamparan dari Raden Purbaya menjadi semakin kalap dan kini ia menyerang dengan membabi buta. Akan tetapi kali ini yang dihadapi adalah Raden Purbaya yang lain Purbaya yang telah dua hari dua malam mendapat gemblengan khusus dan juga telah menerima limpahan tenaga murni dari Mamang Kuraya. Karenanya, Raden Karmapala menjadi bulan-bulanan dari Raden Purbaya. Eh, eh, ya, ya, hentikan dulu anak itu, Santi. Ya, Raden, hentikan. Berhenti, Raden. Biarkan Bibi. Anak yang tidak tahu diri ini harus kuberi pelajaran. Ya, ya, ya, ya. ya. Minggir, Bibi Sariti. Oh, ah, tidak. Raden, Raden harus menghentikan perkelahian ini. Ya. Minggir. Jangan menghalangi perkelahianku. Minggir. Aku harus membalaskan sakit hatiku ini. Karenanya, karena kesialannya, aku sampai dipermainkan banyak orang. Minggir. Cukup, Raden. Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini. Minggir, Bibi. Karma Pala sudah membunuh ibuku. Tapi Sedikitpun anak itu tidak menyatakan penyesalannya. Aku, aku harus mengajar anak itu. Jika perlu sampai mati. Minggir, biar aku yang akan mempertanggungjawabkan semua ini pada ayahandanya penguasa Pasundan ini. Minggir, Bibi. Hup. Raden. Raden Purbaya berusaha untuk menghajar Raden Karmapala yang berada di belakang Sariti. Maju beberapa langkah dan kemudian ia memutar cepat ke kanan Sariti mengejarnya. Akan tetapi dengan gerakan yang tidak terduga, Raden Playa melompat balik dan sempat melancarkan sejurus pukulan pada Raden Karmapala. Babi buduk, setan sudra, kau bunuh kau pangeran melarat. Kau keterlaluan sekali, Raden. Maafkan aku. Lepaskan aku, Bibi Sariti. Lepaskan. Ya, ya. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Lepaskan! Hey, eh, lepaskan muridku itu! Siapakah kau, Kek? Kenapa kau membiarkan saja Raden Purbaya bersikap seperti ini? Hmm, bocah kurang ajar. Berani kau mengajar adat padaku. Lepaskan! Oh. Ah, pundakku. tiba-tiba menjadi lemah. Tulang-tulangnya terasa hancur. Oh, apakah kakek itu yang telah melakukannya? Oh. Eh, kubunuh kau, kan? Cukup, cukup berbahaya. Lanjutkan tugasmu dulu. Tidak, tidak guru. Aku harus membunuh Karma Pala. Dia sudah membunuh ibuku. Hup, hai. Hup, hup. Ah, cukup, cukup berbahaya. Kakek, kakek, lepaskan totokan ini. Aku harus membunuh anak itu. Ah, anak tidak tahu malu. Apakah memang untuk jadi orang pengecut yang tidak tahu malu? Kau mempelajari ilmu olah kanuragan. Hmm? Ingin membunuh lawanmu yang sudah tidak berdaya seperti itu. Pengecut. Hei, eh, siapakah kau bocah? Hmm? Hei, eh, pergilah kau kakek kurus. Setan jelek. Kau pastilah guru dari Purbaya. Pergilah dari sini. Cih. Oh, kurang ajar. Kau, kau berani meludahiku. Hmm. Oh, <laughs> bagus, bagus. Agaknya kau pun anak harimau. Hmm? Ah, aku akan memelihara dua anak harimau yang kelak akan dapat menghiburku. Hmm, bagus. Nanti kau akan dapat ikut bersamaku, bocah. Aku akan memberi kesempatan padamu untuk berkelahi setiap hari dengannya. Hmm? <laughs> Hei, ayo Purbaya, tunjukkan pada kakekmu jurus yang kuajarkan tadi. Tapi, tapi saya tidak dapat bergerak, Guru. Tuh, tuh, tuh, tuh. Eh, eh, saya dapat bergerak kembali. Terima kasih, Guru. Sudah, lanjutkan segera tugasmu. Baiklah, Guru. Hup. Nah, perhatikanlah, Kek. Hup, hei, hea, hea, hup. Tanpa berkedip sedikit pun, Mamang Kuraya memperhatikan setiap gerak dari Raden Purbaya. Gerakannya yang sudah berisi kekuatan membuatnya kini mampu untuk bergerak lincah, bagaikan ular yang meliuk-liuk. Sampai akhirnya, ketika sampai pada gerakan menggunting, Raden Purbaya menyambar benda kecil pemberian dari jerangkong hidup dari ikat pinggangnya dan melemparkan ke arah kakeknya. <laughs> Gerakan mengadunya nyawa rupanya. Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokoli Sirup. Brokoli Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi kalbi Farma. Melihat sebuah benda kecil yang dilemparkan Raden Purbaya, Mamang Kuraya segera mengerti bahwa itu adalah senjata rahasia untuk pemecahan dari serangan menggunting. Untuk itu, tanpa ragu-ragu, Mamang Kuraya segera menyambarnya. Nah, pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di Bukit Batu Larang itu dengan kedua kakek sakti? Dan apakah yang akan terjadi pada Raden Purbaya dan Raden Karmapala? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Endrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.